Thumma amma ba'du. Ma'asyiral mustami'in, ikhwati wa akhwati fillah, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali karuniakan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk kembali bersama-sama kita kaji, kita perdalam keilmuan agama kita yang dengannya akan menjadi bekal keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sungguh di antara bentuk pemberian terbesar yang didapati oleh seorang hamba pada dirinya adalah manakala Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuknya dalam meraih, mempelajari serta mengamalkan ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang mana dengan ilmu tersebut akan hilang keraguan dalam kalbunya, akan semakin kokoh keimanannya, dan dengan ilmu tersebut pula dia akan berjalan di atas ilmu dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di saat seorang hamba memahami secara benar mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai sebuah ilmu syar'i dalam setiap lini kehidupan dia, maka niscaya ia akan senantiasa berupaya meluangkan waktu dalam kehidupan sehari-harinya. Ia berupaya untuk mencari dan mengkhususkan satu waktu tertentu yang dengannya ia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan talabul ilm. Walhamdulillah malam hari yang berbahagia ini kita termasuk dari mereka-mereka yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk mengkaji dan mendalami agama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada kita sebuah keyakinan akan pentingnya ilmu syar'i dalam kehidupan kita di dunia yang penuh dengan syubhat maupun syahwat ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari insyaallah taala kita akan memasuki al-hadis ar radi hadis yang keempat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan hadis ini dapat dijumpai dalam dua kitab yang paling terpercaya yakni kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan hadis yang keempat ini dan sebagaimana biasa sebelum kita mengkaji isi atau matan redaksional dari hadis ini akan terlebih baik kiranya bila kita sedikit kupas dan mendengar biografi singkat dari sang perawi hadis yang keempat ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud termasuk dari kalangan as-sabiqin al-awwalin. Mereka-mereka yang bersegera menyambut seruan agama Islam yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. satu dari sekian banyak kaum Ansor yang pembelaan dan dukungannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar ditunjukkan dalam berbagai macam kesempatan peperangan-peperangan yang dijalani oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara profil sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Siyar kata beliau sahabat Abdullah ibn Mas'ud adalah al-Imamul Habr sebuah imam al-Habr yang memiliki ilmu pengetahuan dalam hal agama yang sedemikian luas faqihul ummah, ahli fikihnya umat ini. Termasuk dari kalangan as-sabiqin al-awwalin wa minan nujaba'il alamin. Termasuk dari mereka-mereka yang dikenal dengan kecerdasannya. Syahida Badaran termasuk yang turut berperang dalam perang Badar. Perang pembuka antara Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam beserta para sahabatnya dengan kaum kafir Quraisy Makkah ketika itu. Beliau pun termasuk dari kalangan sahabat yang spesial karena pernah menjalani bentuk hijrah sebanyak dua kali. Hijrah yang pertama ke negeri Habasyah dan hijrah yang kedua ke negeri Madinah. Di antara keistimewaan pula yang dia miliki oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud adalah kelebihan beliau dalam hal baca Al-Quran. Yang mana kelebihan ini telah dipersaksikan oleh Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam dalam salah satu riwayat yang sahih. Beliau pernah memberikan sebuah tazkiyah, sebuah pujian untuk kualitas bacaan yang dimiliki oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di mana Rasul alaihi salatu wasallam pernah bersabda barang siapa yang menginginkan untuk membaca Al-Qur'anul Karim artinya dia ingin mendengar dan menirukan cara baca Al-Quranul Karim ghaddan, qariyan kama unzil. Dengan bacaan yang segar, fresh, seolah-olah baru saja diturunkan kepadaku dari malaikat Jibril, maka hendaknya dia mendengar dan membacakan bacaannya kepada bacaan sahabat Ibnu Ummi Abdin yakni sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dikenal termasuk ahlul Quran, memiliki kebagusan dalam hal hafalan. Demikian pula perhatian beliau dalam urusan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan itu dipersaksikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan riwayat ini disampaikan oleh dua sahabat terkemuka ketika itu yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Umar radhiyallahu taala anhu. Hal lain yang turut menjadikan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud memiliki kedudukan yang mulia di sisi sahabat-sahabat yang lain adalah apa yang dipersaksikan oleh sahabat yang bernama Hudzaifah Ibnul Yaman tatkala beliau didatangi oleh sekelompok tabi'in menanyakan kepada beliau sebuah pertanyaan yang menunjukkan rasa penasaran dan demikian hebatnya kecintaan sosok-sosok tabi'in ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bertanya kepada sahabat Hudzaifah siapakah lelaki dari kalangan sahabat Ar-Rasul yang memiliki unsur kemiripan yang paling mirip dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka jawaban sahabat Hudzaifah ketika itu adalah ma'arifu ahadan. Aku tidak mengenal, aku tidak mengetahui seorang pun aqraba samtan wa hadiyan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Kata beliau, aku tidak mengenal seorang pun yang memiliki kemiripan paling besar, paling banyak dari tiga sisi. Yang pertama adalah samtan, yang kedua adalah hadian, dan yang terakhir adalah dalan. Disebutkan as-samtu, ma'a dari as-samtu, di antara maknanya adalah al-hay'ah al-hasanah. Penampilan yang bagus. Rasul alaihi salatu wassalam dikenal sebagai sosok yang menjaga penampilan beliau cinta dengan kebersihan, cinta dengan hal-hal yang berbau wangi, minyak wangi. Kemudian yang kedua adalah al-hadi. Al-hadi artinya keteladanan dalam hal ad-diyanah, dalam hal keagamaan. Keluhuran akhlak, budi pekerti, yang demikian nampak sehingga betul-betul patut kiranya untuk dijadikan teladan. Dan yang terakhir adalah Ad-dal. Ad-dal bermakna atau berarti husnus syama'il. Perangai atau postur tubuh ya husnus syama'il wal manzar. Syama'il akhlak dan kepribadian. Al-manzar maupun dari sisi rupa fisik. Ya. Disebutkan di antara maknanya adalah tanasub al-a'dha. Anggota badan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud memiliki kemiripan. Ya, bukan berarti mirip dari sisi wajah, namun dari postur tubuhnya, penampilannya, akhlaknya, kemudian dianahnya, keteladanan beliau dalam hal beragama, maka kata sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman menjawab rasa penasaran para tabi'in ketika itu. Kata beliau, Abdullah ibn Mas'ud adalah lelaki yang paling mirip dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini pernah dipersaksikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dengan keunggulan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana dikisahkan suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau pernah menaiki sebuah pohon untuk mengambilkan uh, batang salah satu dahan ranting pohon tersebut untuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat beliau menaiki sebuah pohon tersebut, maka tersingkaplah bagian betisnya. Bagian betis yang nampak kurus. Seiring dengan badan beliau yang memang tidak begitu besar postur tubuhnya. Maka para sahabat yang ketika itu melihatnya spontan tersenyum dan tertawa melihat demikian kurusnya betis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka barakallahu fikum mendengar dan melihat bagaimana para sahabat ketika itu tertawa saat menyaksikan bagaimana kurusnya betis beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan hiya afqalu fil mizan min Uhud sungguh betis Abdullah ibnu Mas'ud yang sedemikian kurus ini memiliki timbangan di sisi Allah yang lebih berat dari gunung Uhud. Lebih berat dari gunung Uhud. Menunjukkan bahwa kaki ini bukan kaki yang tidak memiliki jasa dalam agama Islam. Kaki ini adalah kaki yang telah menempuh dan menginjakkan debu-debu perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kaki ini adalah kaki yang turut pergi hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya. Maka barakallahu fikum beberapa hal yang tadi disebutkan ini mudah-mudahan bisa semakin menambah wawasan kita tentang profil dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Beliau, beliau pun dikenal sebagai sahibu na'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diamanahi bertugas untuk membawa, menjaga, menyiapkan alas kaki Rasul alaihi salatu Wasallam. Artinya ada kedekatan khusus di sana. Banyak momen-momen khusus yang dimiliki oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud sehingga tidak heran bila keilmuan yang didapati dan digapai oleh beliau memiliki keutamaan dibanding sahabat-sahabat yang lain dari sisi fikihnya maupun periwayatan hadisnya termasuk yang menonjol. Kenapa? Karena banyak dari waktu-waktu beliau yang dihabiskan untuk menemani Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kali ini beliau hendak membawakan kepada kita sebuah hadis. Kata beliau qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami, menceritakan kepada kami Ar-Rasul Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam wa huwa sadiqul masduq dan adalah beliau yakni Ar-Rasul adalah sosok yang sadiq sadiq bermakna jujur benar tidak berbohong dalam setiap apa yang disampaikan dan diceritakan al-masduq Sadiq ditambahkan dengan al-masduk. Al-masduk bermakna yang dibenarkan. Apa perbedaan antara sadiq dengan masduk? Ya, as sadiq merujuk kepada apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi setiap yang diceritakan, disampaikan, diinformasikan dan dikhabarkan kepada para sahabat adalah sebuah hal yang benar. Ini sadiq, jujur dalam setiap apa yang disampaikan. Adapun al-masduq yang dibenarkan artinya fima uhiya alaihi salatu wassalam. Segala apa yang diwahyukan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah sesuatu yang benar. Maka beliau adalah sosok yang jujur, benar dalam hal ucapannya, dan dibenarkan dalam setiap apa yang beliau sampaikan. Tentu saja Tambahan wahwa sadiqul masduq ini bukan hal yang lumrah. Tatkala para sahabat hendak menyampaikan sebuah hadis yang datangnya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ternyata ada rahasia di balik itu semua. Hal ini berkaitan erat dengan isi matan dari hadis tersebut. Sebuah informasi yang pada saat itu betul-betul di luar ilmu pengetahuan, di luar logika, termasuk dari perkara-perkara gaib yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud hendak menekankan apa yang hendak disampaikan di sini yang didengar dari lisan Rasul alaihi salatu wassalam agar para pendengar tidak terheran-heran agar keraguan yang mungkin hingga di benak yang mendengarnya saat itu tertepiskan dengan ucapan as-sadiq al-masduq. Ingat, yang mengucapkan ini bukan sosok lelaki biasa, namun yang sadiqun selalu jujur dan masduqun senantiasa dibenarkan. Akan turun pembenaran segala apa yang diwahyukan kepada beliau sesuatu yang benar-benar adanya. Adapun Syekh al uthaymin rahimahullahu taala menyebutkan as-sadiq al-masduq hakikatnya adalah sebuah takkid, penegasan dari kata sebelumnya. Apa itu? Rasulullah. Mereka-mereka yang mendengar lafad Rasulullah utusan Allah sosok yang dipilih oleh Allah, sosok yang diamanahi untuk menyampaikan wahyu-wahyu ilahi pasti akan tertanam di benaknya sosok ini selalu sadiqun, selalu jujur, benar masdukun dan pasti akan selalu dibenarkan. Sebuah faedah tentunya. Kata beliau melanjutkan apa yang beliau dengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, "Inna ahadakum" Sesungguhnya ahada salah seorang kum dari kalian. Makna bebasnya sesungguhnya masing-masing dari kalian yujma'u dikumpulkan khalquhu penciptaannya fi batni ummihi di dalam perut ibunya arba'ina yauman nutfah selama 40 hari dalam bentuk nutfah nutfah setetes air air yang dimaksud tentu saja air mani in ahadakum yujma' masing-masing dari kita penciptaannya berada proses penciptaannya pembentukan jasad kita berada dalam rahim ibunda kita masing-masing. Semua Bani Adam mengalami peristiwa ini. Adapun Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka beliaulah Abul Bashar, ayahanda dari seluruh umat manusia. Beliau tercipta dari sulalah mintin, dari saripati, tanah. Adapun keturunan-keturunan beliau, Bani Adam, tercipta melalui proses yang disebutkan dalam hadis ini. Dan itu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Seperti misalkan dalam surat Al-Hajj disebutkan di sana fa inna khalaqnakum min turab dari tanah thumma min nutfah. Kemudian siapa? Anak cucu Nabi Adam alaihissalam tercipta dari nutfah dari setetes air mani yang hina. Ya, dari tanah asal penciptaannya. Sehingga Sa'di rahimahullahu taala pernah menyebutkan dalam tafsirnya asal muasal penciptaan manusia yang dari tanah itu hingga hari ini tercermin dalam setiap sifat dan kepribadiannya. Sebagaimana tanah ada yang subur. Ada pula yang tidak subur. Ada tanah yang keras, padas. Ada tanah yang lembek, lembut, gembur. Maka demikian halnya pula sifat dan tabiat manusia. Berbeda-beda. Sebagaimana kita melihat perbedaan jenis-jenis tanah. Adapun anak cucu Nabi Adam alaihissalam mengalami fase penciptaan sebagaimana apa yang disebutkan dalam hadis ini. Yujma' khalquhu dikumpulkan penciptaannya. Sehingga yang tadinya terpisah ya, sebagaimana istilah sekarang bagaimana satu sel sperma berhasil membuahi sel telur ya melalui proses yang tidak mudah dan menempuh jarak ini diantara makna yujma dikumpulkan, disatukan. Dalam hadis ini tidak disebutkan dan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana proses pengumpulannya. Namun yang hendak disampaikan adalah masing-masing dari kita mengalami fase momen peristiwa yang satu ini. Dikumpulkan dalam perut ibundanya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah tadi sudah disebutkan masih dalam bentuk setes air. Thumma yakunu alaqatan Kemudian fase berikutnya berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Mithla dhalik. Selama kurun waktu yang semisal dengan itu. Artinya 40 hari yang kedua perlahan-lahan akan berubah menjadi segumpal darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari berikutnya perlahan-lahan berubah menjadi mudghah, menjadi segumpal daging seukuran kepalan tangan yang bisa dikunyah. Artinya belum begitu besar, masih kecil. Ya, saya ulang kembali. Di awal hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan sebuah informasi yang pada zaman itu merupakan satu hal yang luar biasa hebat. Belum ada yang mengetahui. Teknologi dan ilmu kedokteran belum mencerna hal-hal yang semacam ini. 40 hari yang pertama dalam bentuk nutfah, setetes air. 40 hari berikutnya perlahan-lahan berubah menjadi alaqah, segumpal darah. 40 hari berikutnya perlahan-lahan tidak langsung tentunya berubah menjadi segumpal daging. Tiga fase disebutkan di sini. Tentu saja tidak ada kontradiksi antara hadis ini dengan ayat yang terdapat dalam surah atau surat Al-Mu'minun, tepatnya ayat 12 dan 13, di sana disebutkan ada enam fase penciptaan manusia dalam perut ibundanya. Bagaimana disebutkan mulai dari nutfah yang ditancapkan dalam rahim ya yang kuat Kemudian berubah menjadi nutfah, nutfah alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, mudghah menjadi idham, idham, kemudian menjadi laham. Ada tambahan keterangan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini yang tidak ada dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sudah barang tentu bukan berarti yang satu berkontradiksi dengan yang lainnya. Tidak, namun ini saling melengkapi yang disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud penyebutannya hanya pada fase-fase awalnya dan itu pun secara global. Adapun dalam ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun disebutkan secara lebih rinci dengan fase yang lebih panjang. Ya, sampai dalam tahapan daging yang membungkus tulang. Daging yang membungkus tulang. Ya, dari sini dari ayat ini pun kita tahu bahwa Semuanya berawal dari tulang, baru kemudian dibungkus dengan daging. Atau ditarik mundur kembali dari darah, segumpal darah, darah menjadi segumpal daging. Oleh karenanya kata asy Al-Utsaimin rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan hadis ini, di saat kita mengetahui bahwa asal muasal penciptaan manusia dari segumpal darah, maka darah memiliki peranan penting dalam jasad atau tubuh manusia. Kita tahu bagaimana seseorang bisa kehilangan nyawa di saat ia kehabisan darah. Memiliki peran penting karena asal muasal penciptaannya memang berasal dari darah. Fa'ala kulli hal, yang terpenting di sini adalah kita kembali dipertontonkan dengan sebuah mukjizat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang pada zaman itu belum ada teknologi yang bisa menyingkap dan menjelaskan perkembangan janin dalam rahim seorang wanita. Dan Rasul alaihi salatu wasalam telah menceritakan kepada kita. Ada maupun tidak, berhasil ataukah belum pembuktiannya, maka as-sadiq al mastuq Amanna wa saddaqna. Kita meyakini itu adalah satu hal yang benar, dan kita benarkan setiap pemberitaan yang datangnya dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam seorang mukmin sejati tidak menuntut dan menanti adanya sebuah pembuktian ilmiah untuk mengimani segala apa yang disabdakan oleh Ar-Rasul atau segala apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila kemudian teknologi di kemudian hari menyingkap dan membuktikan itu semua, itu semua adalah bagian dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat manusia. Adapun kita semakin bertambah keyakinannya, tidak kurang barang sedikit pun, sekalipun belum ada pembuktiannya. Kenapa? Karena tidak akan pernah berkontradiksi antara al-aql dengan an-naql. Akal, nalar, dan logika umat manusia tidak akan pernah berbenturan dengan nakal. Apa yang datangnya dari ar-rasul dan apa yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa jadi ya dunia kedokteran menyingkap ada selisih hari. Ya, misalkan ada selisih hari, tidak persis 40, kurang dari 40 atau lebih dari 40. Fakta menunjukkan itu berdasarkan hasil scan lab dan lain-lain. Kok berbeda dengan hadis ini? Mungkin kita yang tidak paham apa maksud dari hadis ini. Bukan berarti kemudian serta merta kita membantah serta mengatakan bahwa tidak tepat, tidak akurat 100%. Ini perlu dicamkan baik-baik, tidak akan pernah berkontradiksi. Bisa jadi kita yang belum menangkap secara baik apa yang dimaksudkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Sebagian menjelaskan bahwa bisa jadi ada selisih jumlah hari seiring dengan perbedaan waktu terjadinya pembuahan. Tatkala sperma membuahi sel telur, Perbedaan waktu, pagi, siang, sore, malam, bisa mempengaruhi perbedaan selisih hari dalam hal fase-fase perkembangan janin tersebut. Wal ilmu indallah. Adapun ilmu semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya barakallahu fiikum, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hakikatnya segala apa yang disabdakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam merupakan sebuah wahyu dan itu wajib kita imani. Ada kalanya kita dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki tidak bisa memahami secara total kandungan maksud yang dimaukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ataupun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum cukuplah bahwa gambaran global yang disebutkan dalam hadis ini satu dari sekian banyak bukti mukjizat kenabian dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana pernah disebutkan e, tokoh kedokteran di dunia barat sana, ateis dia. Dalam salah satu pernyataannya mengatakan saya itu tidak tahu menahu tentang agama. Tidak Islam, tidak Kristen, ya, agama-agamanya saya tidak tahu. Nah, fokusnya di dunia medis dan keilmuan. Cuman yang saya bisa pastikan ya, di saat disampaikan kepada dia isi kandungan dari hadis ini, yang saya tahu apa yang ada dalam ucapan itu adalah fakta ilmiah yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan sekali lagi, sekalipun ini mendukung, namun keimanan kita tidak butuh dengan hal-hal yang semacam itu. Seorang mukmin sejati adalah mukmin yang mengimani setiap pemberitaan-pemberitaan yang datang yang dari Ar-Rasul, baik itu perkara-perkara yang hissi yang bisa dinalar, bisa diraba, bisa dicerna oleh panca indera kita maupun perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tidak bisa dilihat, diraba, dirasakan. Bukankah di antara karakter orang yang bertakwa yang pertama kali disebutkan di awal surat Al-Baqarah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib orang-orang yang mengimani perkara-perkara gha, perkara-perkara gaib. Maka inilah e, di antara contoh nyata perkara-perkara gaib yang telah disampaikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di saat dunia medis hari itu belum mampu mencerna dan mengetahui hal-hal semacam ini. Kita lanjutkan setelah mengalami 120 hari, 40 pertama, 40 kedua dan 40 ketiga dilanjutkan oleh Ar-Rasul thumma yursilullahu ilaihil malaka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadanya sesosok malaikat yang disebut al-malak al-muwakkal lirrahim ya malaikat yang memang khusus diwakilkan dalam urusan apa menjaga rahim wanita fayanfukhu fihi ruh. Tugas yang pertama meniupkan ruh. Ruh yang dengannya jasad memiliki nyawa. Sampai bagian ini ada banyak fawaid-fawaid fikhiyah yang bisa digali. Ada banyak penjelasan-penjelasan para ulama fikih seiring dengan pemberitaan dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bahwa memasuki hari yang ke-121 maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim seorang wanita yang tengah mengandung. Maka saya rasa tidak usah heran kalau kita mendengar kemudian ada satu jurnal kedokteran empat selepas empat bulan rahim itu mulai ada gerakan-gerakan, mulai memberikan uh, respon yang tidak dijumpai pada bulan-bulan sebelumnya. Bisa jadi ini bagian dari penjelasan mulai adanya ruh yang ditiupkan di dalam janin tersebut. Sehingga barakallahu fikum, selepas empat bulan inilah para ulama menjelaskan di antara konsekuensi hukumnya adalah satu misalkan di saat seseorang keguguran di usia lebih dari empat bulan maka seiring dengan adanya ruh yang telah ditiupkan di dalam janin tersebut dijelaskan oleh para ulama sekalipun ini khilaf maka, namun ini insya Allah yang rajih adalah satu dia harus dimandikan dikafani disolati, dan diakikohi. Persis layaknya kita menguburkan sosok anak yang telah lahir dalam bentuk fisik yang sempurna. Kenapa? Karena sama-sama telah memiliki ruh nyawa dalam jasad tersebut. Ini satu contoh faedah fikhiyah yang bisa dipetik dari hadis ini. Faedah yang lain misalkan dalam hal hukum menggugurkan kandungan. Hukum menggugurkan kandungan. Asyal Uthaymin tatkala menjelaskan hadis ini beliau berikan perincian yang luar biasa sekali. Masya Allah bisa dirujuk mungkin dalam lain kesempatan. Penjelasan tentang hukum menggugurkan kandungan. Baik itu di bawah 4 bulan atau melebihi 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan jelas keharamannya. Keharaman yang sangat-sangat diharamkan seiring dengan adanya nyawa di sana. Bahkan kata beliau, sekalipun para dokter menyarankan untuk digugurkan dalam rangka menyelamatkan jiwa ibundanya. Asy'ar Utsaimin tidak sepakat dengan itu. Kata beliau tidak boleh mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan nyawa yang lain. Loh, Kedokteran mengatakan sepakat ini tidak satu dua, spesialis kandungan semuanya mengatakan kalau nggak dikeluarkan mati. Ketakutan ibundanya, usia sudah lima bulan. Syaluthaimin dalam penjelasan beliau, di antara perincian dan penjelasan beliau, sekiranya engkau membunuh janin tersebut, menggugurkannya, maka siapa yang membunuhnya? Tangan-tangan kita persetujuan ayahnya, persetujuan ibunya, melalui tim medis. Siapa yang bunuhnya? Kita. Tapi sekiranya ibundanya wafat, siapa yang mematikannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun kalau sesuai dengan prediksi. Berapa banyak prediksi-prediksi dunia medis yang meleset dari perhitungannya. Kenapa? Karena Allahu Akbar. Allah maha besar, maha kuasa. Melebihi kekuasaan, pengetahuan, keilmuan, dan pertimbangan umat manusia. Maka ini antara perinciannya. Ya, sekalipun Asyal Uthayyan mengatakan di bawah empat bulan pun tidak boleh untuk digugurkan. Ya. Fa'ala kulihal hadis ini memiliki banyak kandungan faedah, di antaranya apa yang telah saya sebutkan tadi. Kita lanjutkan, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Maka kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk menuliskan empat perkara. Yang pertama bikat birizqih menuliskan tentang rizkinya. Wa amalihi dan amalannya. Wa ajalihi dan ajalnya. Wa syaqiyun au sa'idun. Dan apakah dia termasuk dari kalangan orang-orang yang syaqi, sengsara? Au ataukah sa'id, bahagia. Empat hal yang disebutkan dalam hadis ini. Rizkinya ditentukan. Amalannya. Apa yang akan ia perbuat. Apakah dia termasuk dari kalangan orang-orang yang bisa memanfaatkan usianya untuk beramal soleh ataukah tidak. Ajalnya, usianya, sampai usia berapa dia akan menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, dan tidak sama tentunya fakta kita bisa melihat. Kalau ditarik garis mundur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam hidup kurang lebih nyaris seribu tahun lamanya. Adapun umat Nabi Muhammad sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis kisaran usianya di atas rentang 60 tahun ke atas. Ya, ini sudah masa-masa yang umumnya Allah Subhanahu wa taala akhiri kehidupan seorang hamba. Maka berbahagialah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan umur panjang saja. Tidak cukup. Allah karuniakan umur panjang dan Allah berikan taufik untuk memanfaatkan usia dia dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma usianya panjang bila diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Diisi dengan kemaksiatan dan dosa, justru semakin berat pertanggungjawabannya di sisi Allah Azza wa Jal. Wasyaqiyun au sa'id. Sengsara ataukah bahagia? Artinya dia termasuk penghuni neraka ataukah penghuni surga? Namun bukan berarti kemudian kita berpangku tangan. Semua telah ditetapkan. Tawakal saja kalau gitu. Ya, semua sudah ditentukan untuk apa kita berusaha? Tawakal. Ini artinya dia tidak mengetahui makna tawakal. Makna tawakal yang syar'i adalah i'timadul qalbi 'ala Allah bergantungnya kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a diiringi dengan badlil asbab. Kita menempuh upaya-upaya, jalan-jalan. Kalau ingin bahagia, tempuh jalan kebahagiaan. Ingin engkau menjadi ahlul jannah. Upaya. Sekuat mungkin. Dengan hartanya. Dengan tenaganya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Di saat beliau ditanya oleh sahabatnya, di saat mereka mendengar bahwa masing-masing dari kita telah ditentukan apakah termasuk dari ahlul jannah ataukah ahlin nar. Para sahabat ketika itu dengan semangat mereka untuk bertanya, kalau begitu untuk apa kita beramal? Maka Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu." Beramallah, berupayalah, tempuhlah sebab-sebab. Jalanilah upaya-upaya. Masing-masing dari kalian akan dimudahkan sesuai dengan jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan untuknya. Dan akhir kehidupan seorang hamba tidak ada yang tahu. Maka satu-satunya jalan ya usaha itu. Dalam hadis ini disebutkan masing-masing dimudahkan sesuai dengan akhir yang telah ditentukan. Ahlul jannah, ia berupaya. Ingin jadi ahlul jannah, berupaya. Kelak ia akan dimudahkan untuk menempuh jalannya ahlul jannah. Ahlul nar, pun demikian halnya. Dia akan tinggalkan apa yang menjadi kewajibannya. Dia akan lakukan apa yang Allah haramkan atasnya. Dan ia seolah-olah mudah dalam menempuh itu semua. Kenapa? Karena memang takdirnya di sana. Namun sekali lagi, takdir tidak diketahui hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu-satunya yang tersisa adalah upaya, upaya dan upaya, usaha dan usaha. Kemudian dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menambahkan kepada kita sebuah keterangan yang penting untuk bisa dijadikan pembelajaran sekaligus peringatan. Sampai-sampai Rasul alaihi salatu wassalam bersumpah dan tidaklah beliau bersumpah melainkan ketika hendak menyampaikan sebuah perkara yang penting fawalladzi la ilaha ghairuh Fawalladhi. Demi zat. Demi Allah. Yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Kecuali dia. Inna ahadakum laya'malu bi'amali ahli jannah. Sesungguhnya masing-masing dari kalian ada salah seorang di antara kalian yang beramal bi'amali dengan amalan ahlul jannah penduduk surga hatta sampai-sampai ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha beramal dengan amalan ahli jannah hingga jarak yang tersisa antara dia dengan al-jannah saking dekatnya saking dekatnya diisi dengan amalan ahlul jannah kehidupannya dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu hingga seolah-olah dia sudah sedemikian dekat dengan al jannah yang digambarkan oleh rasul jaraknya tinggal zira hanya tinggal seukuran sehasta saja dekat sekali fayasbik alihil kitab. Kemudian kitab, ketentuan, takdir mendahuluinya. Dan ia pun beramal dengan amalan ahlun nar. Di akhir ajalnya, dia berbuat, beramal dengan amalan penduduk neraka, yang dengan amalan tersebut, justru dia berbalik arah 180 derajat menjadi penduduk neraka wal billah. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian la ya'mal dia betul-betul beramal dengan amalannya penduduk neraka. Maksiat dosa, maksiat dosa, maksiat dosa terus seperti itu sepanjang hidupnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' sama dengan yang pertama tadi sampai-sampai amalan dia dengan kemaksiatan dan dosa tersebut menjadikan jarak antara dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala tidak tersisa kecuali hanya seukuran lengannya ya seukuran lengannya. Sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Dan lagi-lagi, dekatnya dia dengan neraka tersebut bukan berarti telah usai kisahnya. Takdir mendahului. Karena takdir telah ditetapkan sebelum manusia diciptakan khamsina alfasanah. Ya, sebelum 50 ribu tahun kita diciptakan. Maka betul, fayasdik alihil kitab. Takdir kita telah mendahului 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan. Ternyata di akhir hayatnya, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Maka ia pun beramal dengan amalan ahlul jannah. Penduduk surga. Yang dengan amalan tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan surga untuknya. Ia masuk ke dalam al-jannah menjadi penduduk surga setelah sebelumnya jarak antara dia dengan neraka hanya seukuran lengannya saja. Saking dekatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Bisa jadi redaksi hadis yang terakhir ini memunculkan banyak pertanyaan di benak kita. Bagaimana mungkin Allah dalam tanda kutip sedemikian tidak adil dengan hamba itu? Amalan, ketaatan, amal soleh, infaknya, sholatnya, puasanya yang mengisi nyaris mayoritas usia hidupnya ternyata tidak mampu menyelamatkannya seiring dengan akhir yang buruk. Sebagaimana pula seseorang yang pendosa, ahli maksiat yang dekat sekali jaraknya dengan neraka Allah, justru dengan amalan soleh di akhir hayatnya Allah berikan dia keutamaan untuk menjadi ahlul jannah. Apa yang terjadi? Alhamdulillah telah datang hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang makna dari hadis ini. Disebutkan dalam riwayat lain ada tambahan fima yabdu linnas. Fayamalu. Misalkan dalam riwayat yang pertama atau hadis ini la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' beramal dengan amalan ahlu jannah fima yabdulin nas. Sebatas apa yang nampak di hadapan manusia. Kelihatannya soleh, rajin sholat, gemar bersedekah. Siapa yang menilainya? Manusia, bukan Allah. Demikian pula halnya. Ahli maksiat, kerjaannya, dari satu dosa ke dosa yang lain. Terus seperti itu kehidupannya. Fima yabdu linnas sebatas apa yang dilihat oleh manusia. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala palingkan dia dari sebuah kebiasaan yang nyaris mengisi kehidupannya disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu taala karena adanya sebuah dasisah akhir yang buruk itu disebabkan adanya noda-noda yang mengotori batin kalbu hamba tersebut yang nampak sebagai ahlul jannah ternyata busuk kalbunya, jelek niatannya, yang batin tidak sebaik yang zahir. Maka apa yang tidak nampak di sini, yang tersamarkan di hadapan manusia ini, Allah Subhanahu wa taala tidak luput perhatiannya. Bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala abai, lalai, bisa ditipu dengan penampilannya yang baik, tidak. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kebusukan batin dan kalbunya di akhir hayatnya sehingga ia beramal dengan amalan ahlun nar dengannya ia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala Ini salah satu penjelasannya. Jadi yang pertama, zohirnya saja, hakikatnya tidak demikian. Ya, mungkin yang ia maukan hanya sebatas ria pujian manusia. Mungkin ada maksud tertentu yang ia harapkan dengan perbuatan baiknya. Perbuatan baiknya hanya sebatas zohirnya, tidak sampai ke dalam batinnya. Demikian pula halnya dengan apa yang terjadi dengan sosok lelaki atau sosok hamba yang kedua tadi beramal dengan amalan neraka, namun ternyata ada sisi baik dalam kalbunya, keikhlasannya, totalitasnya dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ataupun kebaikan-kebaikan yang mungkin dengannya Allah Subhanahu wa taala hendak balas di akhir kehidupannya. Dan ini saya rasa kita sering mendengar kisah-kisah bukan tentunya kisah novel, namun kisah yang dibawakan sendiri oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana seorang pezina kerjaannya zina. Padahal zina disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah fahishah yang mengundang maktan, sebuah kekejian yang mengundang murka Allah Azza wa Jal. Nah, profesi wanita ini pezina. Apa yang ia lakukan? Melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya karena kehausan. Mungkin kita melihat lewat anjing diperhatikan. Tapi apa yang terjadi dengan wanita ini? Kemurnian jiwanya menggugah. Ia lepas alas kakinya. Ia gunakan sebagai wadah air dari sebuah sumur. Dengannya ia gunakan untuk memberikan minum kepada air yang kehausan. Allah ampuni dosanya dengan satu perbuatan itu. Allahu Akbar. Bukan nilai perbuatannya barakallahu fikum semata yang dilihat oleh Allah, namun ketulusan kalbu, kebersihan niat, kemurnian hati yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah lain yang mungkin masyhur di telinga kita, sosok lelaki yang dikenal telah membunuh 99 nyawa Bukan satu, dua, tiga, sembilan puluh sembilan nyawa. Kalau di negeri kita tidak tahu apa hukumannya ini. Sadis. Kemudian ternyata di akhir kehidupannya dia ingin bertaubat. Datanglah dia kepada seorang rohib. Ya, seorang pendeta yang dianggapnya berilmu. Aku telah membunuh sembilan puluh sembilan nyawa. Belak-belakan dia. Masih adakah pintu taubat untukku? Dalam hadis tersebut disebutkan demikian. Apa jawab lelaki yang ditanya tadi? 99, ini besar. Tidak ada taubat untukmu. Dihunus pedangnya, tebas. Sekali tebas, melayang nyawa sosok yang dianggap berilmu tersebut. Genap seratus yang dibunuh oleh lelaki ini. Para ulama menjelaskan, ini pentingnya ilmu. Dia berfatwa tanpa ilmu. Dikiranya pintu taubat diukur dengan banyaknya maksiat. Semakin banyak maksiatnya, pintu taubat tertutup. Padahal telah nyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan pintu taubat hanya tertutup kapan? Di saat matahari terbit dari arah barat. Kiamat menjelang baru tutup pintu taubat. Seratus nyawa genap datang lagi mencari rohib yang lain. Aku telah membunuh seratus nyawa. Adakah pintu taubat untukku? Alim dia mengerti. Kata beliau, atau kada sosok lelaki yang ditanya tadi, apa yang menghalangi antara dirimu dengan taubat? Tidak ada. Tidak ada yang menghalangi. Maka setelah dijelaskan seputar permasalahan taubat, maka ia dinasehati untuk apa? Pergi, berpindah dari desa yang ia diami, kota yang ia tempati, karena bagi rohib tadi, sekiranya ia bertempat diri, bertahan di kota tersebut, akan buruk dampaknya kepada taubatnya. Pindahlah engkau ke negeri yang lain. Insya Allah dengannya taubatmu akan semakin mudah. Akan semakin mudah untuk istiqamah. Penting masalah tempat ini. Barakallahu fikum. Maka lelaki ini pun dengan ketulusan niatnya untuk bertaubat. Mendengar langsung, kalau kamu betul-betul taubat, tinggalkan daerahmu. Pergi berjalan kaki. Belumlah sampai dia ke daerah yang hendak dituju Belumlah dia bersujud kepada Allah barang sekali. Allah cabut nyawanya. Dan saya rasa akhir kisahnya kita sudah tahu apa yang terjadi. Lelaki tersebut diterima taubatnya. Allah karuniakan kepadanya al-jannah kelak di akhirat. Kisah yang sebaliknya pun pernah kita dengar mungkin dalam hadis yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari dan al Imam Muslim dari sahabat Sahal Ibnu Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu taala anhu di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam tengah berperang bersama para sahabatnya. Maka nampak terlihat sesosok sahabat yang nampak tangguh. Kekuatannya ganas, lincah, betul-betul sosok pejuang yang tidak melewatkan musuh. Perawakannya kecil maupun besar melainkan takluk di tangannya. Para sahabat pun kagum dengan kelihaian dan kemahiran lelaki ini dalam urusan berperang. Namanya berperang itu sudah siap berarti nyawanya hilang. Rela untuk menyambung nyawa. Namun kata Rasul alaihi salatu wassalam apa? Huwa min ahlin nar. Lelaki yang kalian lihat itu yang kalian dibuat kagum dengannya, dia termasuk dari kalangan penduduk neraka. Sontak para sahabat keheranan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul. Namun Rasul adalah Rasul yang tidak pernah ingkar, tidak pernah dusta, tidak pernah meleset apa yang disabdakannya. Maka tersebutlah seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasul yang penasaran. Maka seiring dengan peperangan yang masih berkecamuk, denting pedang, debu yang beterbangan, Sembari melawan musuh-musuh Allah, pandangannya tidak bisa lepas dari sosok lelaki. Yang di matanya begitu dahsyat kekuatannya, begitu besar perjuangannya di medan laga. Namun oleh Ar-Rasul dikatakan, min ahlin nar. Matanya awas melihat. Perlahan-lahan mulai terbukti apa yang disampaikan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Tebasan pedang di tubuh lelaki tersebut. Luka-luka darah yang mengucur dari tubuhnya membuatnya roboh seketika. Mati belum. Ia masih berada dalam kehidupan ketika itu. Maka rasa sakit yang tidak tertangguhkan. Ketidakmampuan dia dalam menahan rasa sakit yang sangat ketika itu. Membuatnya apa? Menghunus pedangnya sendiri. Ditusukkan ke dadanya dan ia pun mati di medan jihad bukan sebagai syahid namun sebagai rojulun qatala nafsah lelaki yang membunuh dirinya sendiri bunuh diri di mana tempatnya bunuh diri neraka Allah azza wajal sekalipun apa yang ditampakkan sebelumnya merupakan perjuangan yang hebat sekali lagi saya katakan akhir kisah yang seperti ini tidak ada warisannya. Apa yang dimaksud dengan warisan? Inilah yang dimaukan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali di saat beliau menjelaskan akhir dari hadis ini, fal khawatim mirathus sawabiq. Akhir kisah perjalanan seorang hamba di saat hendak menjemput ajal itu merupakan warisan dari kisah awal kehidupannya. Kalau awalnya itu adalah sebuah kebaikan, maka insya Allah Allah tutup dan akhiri kehidupannya dengan kebaikan pula. Kalau awalnya sudah tidak baik, tidak beres, berawal dari niatan yang tidak bagus, sebaik apapun dia bersolek diri di hadapan umat, berhias diri dengan amalan-amalan soleh, kelak hitamnya, kelak akhir hidupnya tidak akan lagi semanis awalnya. Allah akan singkap keburukan awal kehidupannya yang ia tidak mampu untuk berpindah, tidak mau mengentaskan diri dari keburukan tersebut. Sehingga barakallahu fikum para salaf rahimahumullahu taala sangat khawatir ya dengan apa? Dengan apa yang telah mereka lakukan di awal kehidupan mereka. Khawatir jangan-jangan dosa yang dahulu aku lakukan menjadi sebab khotimah yang su, akhir kehidupan yang buruk. Jangan-jangan dahulu aku pernah mencuri, pernah mengambil harta secara zalim. Ya. Allah Subhanahu wa taala tuntut balas. Allah Subhanahu wa taala hukum. Kapan? Justru di momen terpenting bagi seorang hamba. Akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala tutup dengan akhir yang buruk. Wal iyadu billah. Maka barakallahu fikum akhir dari hadis ini menyiratkan kepada kita sebuah pembelajaran penting. Betapa besar arti akhir perjalanan kehidupan seorang hamba. Sebaliknya, ketika seorang hamba telah jatuh dalam sebuah kesalahan, maka sesungguhnya pintu-pintu kebaikan masih terbuka lebar untuknya. Yang dengannya ia bisa memperbaiki diri, dengannya ia bisa merubah. Sebagaimana disebutkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya taubat yang nasuha itu akan menghapus segala apa yang telah berlalu. Segala apa yang telah berlalu antara hak-hak Allah Azza wajal dosa dan kemaksiatan terhapus seiring dengan taubatnya. Maka barakallahu fiikum, mudah-mudahan hadis yang keempat ini sekalipun saya rasa masih banyak faedah-faedah yang mungkin belum bisa kita sampaikan dan belum kita simak bersama. Namun setidaknya apa yang kita dengarkan tadi mudah-mudahan bisa mencukupi. Wallahu taala a'lam bisawab. Jikalau ada di sana mungkin faedah-faedah tambahan akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir kata walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.